Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Qal musannifu ta'ala wa amin Suratu Makkiyah Ihda asyara ayah Walamma nazalat kabbara alaihi wa alihi wasallam akhiraha Fasunnat takbiru warawal amru war, warwiyal amru bihi khatimataha wa khatimata kulli suratin ba'daha wa huwa Allahu akbar au la ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim wadduha ay awali kul awalin nahari au kullihi wal laili idza saja ghatta bi dhalamihi au sakana Ma wadda'aka tarakaka ya Muhammad Rabbuka wa ma gala abghadaka Nazala hadha lamma qala al-kuffaru 'inda ta'akhuril wahyi anhu khamsata asyara yawman inna rabbahu wadda'ahu wa gala Walal akhiratu khairul laka lima fiha minal karamati laka minal ula ad-dunya Wala sawfa yu'tika rabbuka fil akhirati fil binal khairati ata'an jazilan fatardha faqala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam idan la arda wa wahidun min ummati finnar ila huna tamma jawabul bi bimuthbataini ba'da manfiyain alam yajidka Bismillahirrahmanirrahim Surah Ad-Duha, surah ini Makkiyah. Ada 11 ayat. Lama nazalat ketika turun surat Wadduha ini kabbara Rasulullah SAW. Rasulullah membaca takbir akhirah ada di akhir surat. Fasunnah maka disunahkan takbir akhirah ada di akhir surat. Warwiyal amru dan diriwayatkan ada perintah bihi dengan baca takbir khatimata ada di akhir surat Wadduha wa khatimata kulli suratin dan akhir surat ba'daha setelah Wadduha kalimat takbir wa huwa Allahu akbar atau la ilaha illallah Allah akbar bahkan ada riwayat walillahil hamd nah itu membaca takbir itu hukumnya sunnah itu setelah wadduha Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar. Tapi ada riwayat awalaha. Sebelum membaca ha? ada di akhir ada, ada di awalnya baca juga Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. wadhuha wal idza saja Kalau begitu set, akhir baca kalau a'udzu birabbin nas enggak baca lagi kalau di awalnya. Terjadinya khilaf ini antara awal dan akhir karena Nabi membaca takbir setelah bacaannya Jibril. Sebelum bacaannya. Jibril kan membaca menurutkan wadduha, kemudian Nabi membaca setelahnya kan. Setelah Jibril membaca wadduha, takbir Kemudian Nabi membaca wadduha. Nah, di sini ulama menyatakan berarti Nabi takbir setelahnya bacaan wadduha. Ada lagi menyatakan tidak, Nabi belum baca wadduha bertakbir dulu gitu. Nah, terjadi khilaf ada di situ. Kalau diamalkan dua-duanya ya nggak apa-apa. Lah bahas. Nah. Kemudian cara takbir boleh dengan segala cara kecuali satu yang tidak boleh. Kalau dia takbir di akhir surat kemudian berhenti disambung akhir surat itu dengan takbir dan berhenti ada di basmalah. Contoh. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Qul a'udzu birabbin nas. Berhenti di situ. Ini ini bisa apa? bisa ada itiham bahwa Bismillahirrahmanirrahim masuk surat An-Nas karena dia berhenti ada ada di setelah basmalah tadi itu. Hah? kalau hal yang demikian ini dilarang. Hmm? Itu dilarang karena muhim itu bisa membuat orang curiga. Oh berarti akhir surat daripada An-Nas adalah akhir ayat daripada An-Nas adalah Bismillahirrahmanirrahim. itu. Wadduha Demi waktu duha Sebelumnya apa? Walaili Ida yaghsha Kalau itu mengawalkan walaili Demi malam hari Tapi ini wadduha walaili Setelahnya walaili setelahnya wadduha Kenapa? Karena walaili itu dikatakan surat Abi Bakar Wadduha ini adalah surat Muhammad Karena itu walaili kan setelah wadduha. Kenapa dikatakan surat Muhammad? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Muhammad wala sawfa yu'tika rabbuka Dan ini surat adalah tasliyah kepada Rasulullah karena waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap sama orang-orang kafir sudah dipegat sama Tuhan ya. Adapun surat walaili itu adalah dikatakan surat Abi Bakar karena memang memuji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa di situ di antaranya? Amma man a'ta taqa wa saddaqa bil husna lil lusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba husna fasunyasiruhu lil usra. Nah, itu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang selalu mengeluarkan hartanya untuk membela agama Allah. Katakan surat Abi Bakar wadduha dikatakan surat Muhammad Muhammad. Karena itu uh, lebih kedepankan daripada daripada walaili wadduha walaili idah saja. Padahal surat sebelumnya walaili idah yaghsya. Wadduha <clears throat> Ad-duha di sini awalun nahar. Ini al-haqiqah. Hmm? Ini adalah memang sebenarnya arti al duha yaitu awal daripada siang hari itu duha. Tapi ada menyatakan awkulleh, semua nahar, semua siang hari. Ini majaz, bukan al hagiga Ini itlaqul juzuk ha? alal kul. Seperti Ra'aitu ra'sa Zaid. Hah? Ra'aitu ra'sa Zaid. Kam tadbah? Kam ru'us tadbah? tu ra'san wahidan misalnya. Aku menyembelih satu kepala, ya bukan kepala kambing aja yang dibelai, kambingnya yang dibelai. Itu itulah juzu alal alal kul. Wadduha di sini demi waktu duha maksudnya demi siang hari. Demi siang siang hari. Walaili idah saja dan demi malam hari idah saja idah ghatta bidolami kulla Jika menutupi dengan kegelapan malam harinya tadi itu segala sesuatu. atau idah sakana jika tenang atau tinggal sakana penduduknya tidak sakana ahlul lail orang yang hidup di malam hari tinggal semuanya nggak ada keributan pabriknya berhenti tokonya tutup yang bekerja juga istirahat Hah? tukang becaknya juga regut sakana demi malam hari yang telah menutupi segala sesuatu dengan kegelapannya. ibarat kaca itu kelihatan semuanya kemudian ditutup sama takbir. Seret. Sama takbir. tidak kelihatan semuanya. Sekarang terang semuanya. Kalau malam hari seperti ditutup sama takbir. Nah, tidak kelihatan semuanya. Lah kelihatan ada lampu ya. Patenono lampu nih. Walaupun mata kamu terbuka nggak kelihatan, kalaupun kelihatan tidak jelas. Nah, kalaupun kelihatan tidak tidak jelas, padahal mata kita terbuka. Atau udah ning semuanya malam hari karena penduduknya sudah istirahat. Enggak hmm, ada kehidupan seperti ada di siang hari. Jalan-jalan sepi, suara-suara sunyi, kesibukan enggak ada. Ah, Wallaili idah saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah meninggalkan kamu wahai Muhammad aitarokaka. Rabbuka Tuhan kamu wa ma qala wa ma abghadaka dan tidaklah membenci kamu. Hah? Tuhanmu tidak meninggalkan kamu ya Muhammad dan tidak membenci kamu. Nazala ini ayat turun Nazala hada Lama qala al-kufar ketika orang kafir inda ta'akhuril wahyi anhu Ketika orang kafir berkata ini ketika turunnya wahyu Hah? Eh, eh, ketika mundurnya wahyu terlambatnya wahyu anhu daripada Nabi SAW alaihi wasallam yauman 15 hari Alagol ada menyatakan 12 hari, bahkan ada menyatakan 40 hari. Orang kafir berkata apa? Inna rabbahu wadda'ahu wa gola. Tuhannya sudah meninggalkan Muhammad dan benci sama Muhammad, nggak datang lagi wahyu. Hmm? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelihatan waktu itu dalam keadaan bingung mana ini Jibril kok tidak datang-datang. Maka mereka menuduh sudah dipegat sama Tuhan ini Muhammad ini sudah dibenci. Buktinya tidak turun lagi. Sabab sababnya ini ada empat pendapat. Ada arba'atu agwal. Kenapa sebabnya Nabi itu terlambat wahyunya? Sebab nuzulnya bukan bukan sebab sebab terlambat ya. Sebab nuzulnya ini ada empat pendapat. Pertama, ada diriwayatkan Nabi dua hari atau tiga hari tidak datang itu wahyu. Kemudian Ummu Jamil, Ummu Jamil ini istrinya Abu Jahal. Eh, istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab Ummu Jamil. Umi Jamil ini berkata, "Ya Muhammad, inilah arju an yakuna syaitanuk kakak, walam arahu gurbaka mundu lailatain au salatan." Muhammad, ana berharap setannya inti, maksudnya malaikat Jibril. Hmm? Udah enggak ada di samping kamu lagi. Udah ninggalkan kamu. Dianggap setan. Hmm? Atau saya Tonuk yang dianggap sama Ummu Jamil ini Rabbuh Rabu Zainal Muhammad ya, Itu hanya Rasulullah Itu Allah subhanahu wa ta'ala Karena kafir dia Maka turun ayat Ma wadda'aka rabbuka wa ma Wa ma qala Ada pendapat Ada riwayat juga ketika wahyu tadi itu terlambat turunnya Rasulullah sangat keberatan, sangat susah, sangat sedih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud ada di eh, menaruh dahinya ada di Ka'bah, menempelkan dahinya di Ka'bah karena sedih begitu. Sambil berdoa maka turunlah wahyu karena Khawatir Rasulullah enggak turun lagi itu Jibril. Hah? Maka turun wahyu ma wadda'aka rabbuka wa ma wa ma qala. Yang ketiga diriwayatkan oleh kaulah kaulah ini membantu Rasulullah, orang yang khidmat di rumahnya Nabi. Seorang perempuan Ceritanya ada anak anjing masuk ke rumah Rasul. Apa itu kiri? Iya. Anak anjing masuk ke rumah Rasul. Kemudian mati ada di bawah eh, ranjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril enggak ada datang-datang. Beberapa hari tidak datang-datang itu Jibril. Sampai Nabi ini ngomong sama Khola Khola, apa ini yang terjadi nih kok Jibril tidak datang-datang ini Kata. Jibril nggak datang-datang kenapa ini Khola? Ya Khola nggak tahu. Waktu Khola ini nyapu-nyapu rumah, dibawanya ranjang Rasulullah disapu ternyata ada anjing. Setelah anjing itu dikeluarkan baru datang Jibril. Hah? Datang, datang, jadi ditanya, eh Jibril Kenapa kamu tidak datang gitu? Maka Jibril menyatakan anna la nadkhul baitan fihi kalbun wala surah. Kami tidak masuk rumah yang ada anjingnya dan ada gambar atau patungnya. Hah? Karena itu dilarang untuk memelihara kanjing anjing eh, kecuali untuk berburu dan untuk menjaga kebun gitu. Ya. Yang keempat riwayat sebab nuzul ayat ini orang-orang Yahudi tanya kepada Rasulullah tentang masalah ruh. Gimana ruh itu Muhammad? Gimana Dzulqarnain itu? Gimana Ashabul Kahfi? Maka Nabi menyatakan sa'ukhbirukum ghadan. Besok tak kasih tahu tanpa mengucapkan Allah. Nah, tanpa mengucapkan insya Insya Allah. Akhirnya wahyunya enggak turun-turun. Enggak bisa ngabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Jibril datang membawa teguran daripada Allah wala taqulana li syai'in inni fa'ilun dzalika qadan illa an yasha Allah. Kemudian juga dibawa uh, jawaban untuk masalah ruh untuk ashabul kahfi dan untuk masalah dilgornen. Karena itu katakan wa yas'alunaka an andil gornen. Yas'aluna ke anir ruh. ashabul kahfi itu apa? Sebelumnya. Mereka ya salunaka ya salunaka begitu. Am hasibta anna ashabal kahfi raqimi kanu ayatin hazaba. Sebelumnya apa itu? Ya, mereka juga tanya kepada Rasulullah SAW. ah. Walal akhiratu khairun laka. Dan akhirat itu khairun laka lebih baik bagi kamu wahai Muhammad. Lima fiya terhadap apa di dalam akhirat minal karomat daripada kemuliaan-kemuliaan laka bagimu. Minal ula daripada ula ad dunia dunia. Akhirat itu Muhammad lebih baik daripada dunia. Akhirat itu lebih baik daripada dunia dunia khairul laka minal ula. Artinya jangan sedih-sedih wahai Muhammad. Nanti di akhirat wah, lebih istimewa tempatmu daripada yang kamu dapatkan ada di dun di dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Udah jelas. Kalau udu di akhirat tidak ada yang lebih hebat daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan pemberian yang sangat istimewa. Tapi ada lagi yang berpendapat walal akhiratu dan waktu akhir kamu ya Muhammad khairun laka lebih baik bagimu minal ula daripada waktu awal kamu. Yani mustaqbaluka khairun min madik. Karena kenapa? Karena Nabi itu setiap saatnya tambah waktunya, tambah naik derajatnya tambah naik tingkatan tingkatannya. Misal satu jam jam tujuh, Jam delapan itu lebih baik daripada jam tujuh bagi Rasulullah. Walal akhiratu khairul minal ula. Kenapa? Jam delapan tambah naik pangkatnya di sisi Allah, tambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Jam sembilan tambah naik, jam sepuluh tambah naik. Setiap detik, setiap nafas tambah Nabi, tambah tinggi, tambah semakin naik pangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan hebatnya lagi perbedaannya antara derajat yang dilalui oleh Nabi dengan derajat yang ya, yang sudah dilalui oleh Nabi dan derajat yang baru Nabi terima itu seperti perbedaan antara dosa dan taat. Seperti perbuatan dosa dan dan taat. Padahal bukan dosa itu derajat yang tinggi. Cuma adoh itu begitu. Gambarannya begini. Kalau kamu itu kalau ada orang itu ahli giamulal. Ahli giamulal sholat misalnya 20 rakaat. Ada orang giamulal yang sholatnya 2 rakaat. Dia astagfirullahaladzim kok malas temen orang ini ya. Apa maksudnya dia sih? sholat 22 rakaat. Kenapa memang keberatan dia sholat 20 rakaat? Seakan-akan ini adalah satu hal kesalahan yang sangat besar. Hah? Seakan-akan dia menilai ini adalah satu perbuatan yang tidak layak dosa. Gitu. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat derajat yang sudah dilalui, seakan-akan ini adalah satu hal yang rendah Padahal itu derajat yang tertinggi sudah yang ia capai. Kenapa dia mendapatkan derajat yang lebih jauh tinggi lagi? Karena itu beliau beristighfar. Setiap naik derajat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia ber, beristighfar. Innahu la yughanu ala galbi hatta anni astaghfirullah fil yawmi akthar min sab'ina marrah kata Rasulullah sallallahu Nah, kenapa? Karena setiap naik derajat Nabi melihat derajat yang ada di bawahnya adalah jauh sekali dengan derajat yang kedua. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wala saufa dan bakal yu'tika akan memberikanmu ya Muhammad rabbuka Tuhanmu fil akhirah di akhirat minal khairat daripada kebaikan-kebaikan atau anjazilan pemberian jazilan kathiran yang banyak sekali fatardo sampai kamu ridho sampai kamu puas bihi dengan itu atau jazil bakal Tuhanmu akan memberi nanti kamu di akhirat pemberian yang sangat besar sampai kamu puas dengan pemberian itu ya Muhammad ada yang mentagi di sini wala sawfa yu'tika rabbuka fil akhirah. Ada menyatakan tidak wala sawfa yu'tika rabbuka atau telak fid dunia wal akhirah. Sampai kamu puas. Hah? Dengan apa? Dengan dapat nasr, dengan dapat fatah Makkah, dengan dapat maghfiratud dzunub, dengan dapat dapat dapat dapat dapat dapat itu di dunia. Akhirah akbar akbar. Hmm? Wala sawfa yu'tika rabbuka ada menyatakan itu fil akhirah, ada menyatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fid dunya wal akhirah, sama. Hah? Fatardha sampai kamu ridha. Ah. Ada yang menyatakan bahwa ini surat untuk menerangkan syafaat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Atau uhu apa di sini? Macam-macam ada berpendapat. Hmm. Ada yang berpendapat ya semua nikmat Allah agama disempurnakan kemudian beliau diangkat jadi khairul anbiya wal mursalin ah, ada menyatakan asy-syafaah nanti syafaat diberikan kepada nabi syafaat itu diberikan kepada Rasulullah untuk nabi menolong siapa saja sampai puas sakarpe kanjeng nabi wis Saat yang perlu ditolong daripada umatnya ditolong oleh Allah dipuaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat tadi itu Faqala Rasulullah SAW maka Nabi SAW berkata apa? Idan kalau begitu la ardo aku tidak ridho wa wahidun min ummati dan satu di antara umatku finnar ada di neraka. Kalau begitu nanti aku tidak akan ridho aku akan betul-betul tak koreti umatku ini tak habisi umatku ini untuk selamat dari neraka satu pun tidak aku tinggalkan. Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata Imam Ja'far Sadiq, Sayyidina Ja'far Sadiq beliau berkata apa? Arja ayatin indana ahlil bait qauluhu ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Kalau pendapat umum menyatakan ayat yang paling besar untuk harapan yaitu innallaha la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik tapi Allah mengampuni seluruh dosa. Tapi indana ahlul bait, kita ahlul bait menganggap bahwa arja ayatin paling besarnya ayat Pak untuk berharap kepada Allah yaitu wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Karena Nabi tidak ridho satu pun di antara umatnya masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini sampai dikatakan apa itu? Qara'na fi dhuha wala wala sawfa yu'ti. Kami membaca di surat Wadh-Dhuha ada di situ ayat wala sawfa yu'ti rabbuka fatardha. Fasarra gulubuna gulubana dzakal ata'u maka membuat bahagia hati kita dengan pemberian yang Allah berikan kepada Rasulullah sampai Rasulullah ridha yaitu syafa'ah syafa'ah wa hasya ya Rasulullah tardha tidak mungkin kau ya Rasulullah akan ridha wa fina man yu'adzabu au yusa'u sedangkan di antara kita masih ada yang diadab nanti di akhirat atau diberlakukan nah, dengan tidak baik ada di akhirat hasya ya karena Nabi Allah mensifatkan Rasulullah bah azizun alaihi ma'anittum Nabi itu enggak terima hatinya kalau ada yang membuat umatnya payah susah Nabi enggak terima hatinya hmm? Nabi berusaha gimana umatnya tidak susah, gimana umatnya tidak payah. Ada yang perlu dibahas? Fadal. Masalah takbir, Ustaz. Kita pernah di satu tempat baca khutmul Quran, kemudian setelah doha kita baca takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah Allahu Akbar. Kita ditegur sama seseorang yang mana dia itu hafal Quran. Kalau baca la ilaha illallah jangan dimulai dengan takbir. Kalau setelah takbir langsung walillahil ham. Kalau itu yang dilihat sekarang ada di kitabnya begini. Iya. Apal Quran tidak baca kitab ya gitu jadinya. Yang dilihat ada di tafsirnya begini. Iya, ada ada Allahu Akbar. Ada yang menyatakan la ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga riwayat walillahil hamad. Dijamak beberapa riwayat kenapa? Yang menyatakan harus bisa-bisa itu siapa? Kan dia aja tidak ada dasarnya. Iya enggak? Iya. Yeah. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadits alhamdulillah. Bas yani iqra alhamdulillah. Cuma yang jelas uh, ini uh, Nabi membaca Allah akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ada walillahil hamd atau alhamdulillah. Ada riwayat? Eh? Hatta fi shalah yusan. Fi akhir surat Wadduha. Takbir kan fi Hadramut itu baca Wadduha kemudian dijawab sama makmumnya Allahu akbar la ilaha kalau hataman Al-Qur'an ada dalam salat itu. Hatta fi shalah kan di fikih juga itu disebutkan kan? Di fikih disebutkan sunnah itu. Jadi kalau di sana tadi itu kalau membaca eh, um, setelah Fatihah baca surat itu Allahu Akbar, la ilaha illallah akbar, bismillahirrahmanirrahim, imamnya baca selesai, Allahu Akbar, la ilaha illallah akbar. Ada dasarnya itu. Hmm.